Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan di halaman 56 yang ayat keempat fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, fa ya alfa'u harfu adfin in harfu syartin wa ya wajaz, jazmin ya fa di sana adalah huruf ataf dan ini itu ada huruf syarat dan juga huruf penjazam. Lam taf'alu lam harfu nafi wa jazm ya wa wa jazmin wa qalbin. Taf'alu ya fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamatu jazmihi hasfun nuni. لأنه من الأفعال الخمسة وواو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع fa'ilun wa lam taf'alu fi mahali jazmin bi'in lam taf'alu lam itu huruf nafi penjazm dan dan taf'alu itu fi'il mudari majzum i'rabnya karena ada huruf lam dan tanda majzumnya adalah hasfun nun dihapusnya nun karena taf'alu termasuk fi'il fi'il yang lima dan wawu di sana adalah wawu jamaah domir kata ganti yang bersambung dan dia mabni atas sukun pada posisi rofa sebagai fa'il. Sedangkan yang sepaket susunan lam taf'alu itu sepaket pada posisi majzum karena ada huruf in. Jadi lam taf'alu itu sepaket i'rabnya majzum karena ada huruf in di depannya yang juga huruf penjazm. Walan taf'alu al-wawu i'tiradiyah اعترضت بين شرط وجوابه وهو فاتقوا النار لن يا حرف النفي والنسب واستقبال تفعل فعل مضارع منصوب بلن ولمة نسبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل dan lantaf aluwanya itu wow i'tiradiyah itu yang wau apa namanya untuk keberatan ya, jadi rodot antara syarat dan jawab syaratnya ya antara syarat dan jawab syaratnya fat yaitu jawab syaratnya fata nar karena ayat selanjutnya fa'il lantaf taf'alu lantaf lan taf'alu kunar jadi wawunya di sana waw untuk keberatan ya. Karena sungguhnya tidak akan pernah bisa ya manusia membuat satu surat semisal Al-Qur'an pada penjelasan ayat tersebut. Lan itu huruf nafi dan menasobkan dan huruf istiqbal akan datang. Tafa'alu di sana fil mudhari mansub irabnya karena ada huruf lan dan tanda mansubnya dihapus dengan nun. Karena taf'alu termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wawu di sana adalah wawu jamaah, domir, kata ganti yang bersambung, mabni atas tanda sukun pada posisi marfu sebagai fa'il. Selanjutnya di halaman 58 ada jadwal yubayinu jadwalun yubayinu Anwal yurabi wa'alamat Wa'alamatihi wa mawadi'aha fil asma'i wal af'ali ya bagan yang menjelaskan macam-macam i'rab dan tanda-tandanya serta tempat-tempatnya pada isim-isim dan fiil-fiil. Anwa'ul i'rabi itu ada empat, ada raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu. Dan masing-masing memiliki tanda seperti rafa, tanda aslinya adalah domah, sedangkan wawu alif, subutun nun itu tanda turunan. Nasab tanda aslinya adalah fathah sedangkan al-alif wal kasrah al-ya'u hadzfun nun itu tanda turunan. Al-jar al-jarru tanda aslinya kas al-kasrah sedangkan ya dan fathah itu tanda turunan. Al-jazmu tanda aslinya itu as-sukun sedangkan hadzfu harfi illah dan hadzfun nun itu tanda turunan. Ya pada i'rab marfu ya posisinya ada pada isim yaitu di isim mufrad jama taksir jama muannas salim sedangkan di fiil itu pada fiil mudhari yang memiliki tanda i'rab marfu dhamma, memiliki tanda i'rab marfu wawu itu ada di jama mudzakkar salim dan isim-isim yang lima sedangkan yang tanda alif sebagai tanda i'rab rofa itu di musanna ya. sedangkan subut tunun ya itu sebagai tanda marfu pada af'alul khamsah. Untuk tanda fathah pada i'rab nasab itu ada pada isim mufrad sedangkan dan jamak taksir sedangkan di fi'il itu untuk fi'il mudhari'. Tanda alif itu hanya ada di isim isim yang lima. Tanda kasrah itu berlaku pada jama muannas salim. Tanda ya itu di musana dan jama mudzakkar salim. Sedangkan tanda hasfun nun sebagai tanda i'rab masab itu hanya untuk fiil-fiil yang lima. Selanjutnya al-kasrah sebagai tanda majrur itu berlaku pada isim mufrad, jama taksir dan jama muannas salim. Sedangkan tanda ya itu hanya pada isim isim yang lima, musana dan jama taksir. Sedangkan fathah itu pada fiil mamnu'i minas pada isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Maka dia majrur ya fathah sebagai tanda jer itu uh, pada isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi isim-isim yang tidak bisa ditanwin itu ketika majrur ya dibaca dengan harokat fathah. Selanjutnya sukun sebagai tanda majzum itu berada pada fi'il mudharib sahih akhir sedangkan hasful harfil illah sebagai tanda majzum itu pada fi'il mudharib mu'tal akhir sedangkan hasful nun sedangkan hasful nun itu pada fi'il fi'il yang lima terlanjutkan pada bab selanjutnya di halaman 59 babul af'ali bab tentang fi'il fi'il qala al-musannifu berkata penulis ya Ibnu Ajurrum Hasan Haji Babul af'ali al-af'alu salasatun madin wa mudari'un wa amrun nahu daraba wa yadribu wa Fal falmadi maftuhul akhiri abadan ya, bab af, tentang fiil-fiil fiil-fiil itu ada tiga yaitu fiil madi fiil mudari fiil amr dan contohnya adalah doroba yadribu yadrib dan madi dan pada fi'il madi dan bagi fi'il madi itu selalu di fathah harokat akhirnya selamanya asyarhu penjelasan yang qasimul fi'lu ila madin wa mudari'in wa amrin fal madin nahwu ya fi'il terbagi menjadi tiga yaitu fi'il madi fi'il mudari fi'il amr dan fil madi contohnya adalah doroba dia laki-laki telah memukul wal mudhari'u dan contoh fil mudhari' itu ya deribu dia laki-laki sedang atau akan memukul wal amru nahu dan contoh fil amr adalah idrib yaitu pukullah kamu laki-laki walikulli fi'lin min al af'ali ahkamun khasatun dan bagi setiap fiil-fiil dan bagi setiap fiil dari fiil-fiil ini itu memiliki hukum-hukum yang khusus baginya. Awalan, yang pertama diperinci tentang al-fi'lul madhi, fiil madhi atau fiil lampau. Hukmuhu, bagaimana hukum i'rabnya? Yubna daiman wa lahu salasu mabni selamanya dan baginya ada tiga kondisi. Yang pertama, yubna 'alal fathi mabni dengan tanda fathah yaitu ketika idha lam yattasil bihi syai'un nahu qawlihi ta'ala qala rabbuki dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya awit tasalat bihi ta'u ta'nis sakinatun nahu qawlihi ta'ala qalat namlatun dalam surat An-Naml ayat 18 أو ألف الاثنين نحو قوله تعالى وقال الحمد لله Surat An-Naml ayat 15 ya, Yang mabni dengan tanda fathah ketika fi'il madinya itu tidak bersambung padanya sesuatu apapun Semisal contoh Qala Rabbuki Telah berkata Rob kamu perempuan ya. ya maksudnya telah berkata Robmu Ya mu nya itu maksudnya kamu perempuan Qala di sana itu mabni i'rabnya dengan tanda fathah atau fi'il madi yang bersambung padanya ta'u nisa sakinah tak sukun yang menunjukkan makna perempuan semisal pada contoh qalat namlatun ya semut telah berkata maka qalat itu mabni atas fathah atau fi'il madi yang bersambung padanya alif isnin seperti pada contoh qala wa qala alhamdulillah dan dia dua orang berkata alhamdulillah qala di sana itu i'rabnya mabni atas tanda fathah yang kedua yubna 'ala dhammi mabni atas tanda dhammah idza tasalat bihi wawul jama'ati ketika fi'il madinya bersambung dengan wawu jamaah yang bermakna jamaah nahu qawlihi ta'ala fi suratil baqarah ayat 285 wa qalu sami'na qalu ya qalu di sana i'rabnya mabni dengan tanda dhammah yang ketiga yubna ala sukuni yaitu mabni dengan tanda sukun idza tasalat bihi ta'ul fa'ili lahu qouli ta'ala ma qultu lahum ketika fi'il madinya bersambung padanya tak fa'il seperti pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 117 ma qultu lahum qultu di sana fiilnya fiil madi bersambung dengan tak fa'il yaitu tu takdiruhu ana. Maka kultu i'rabnya ya mabni atas sukun. Ya lihat harokat uh, harokat sukun pada huruf lam atau yang bersambung padanya na fa'ilin wan nahu qauluhi ta'ala fi suratin nisa seperti firman Allah pada surat Nisa wa qulna lahum dan kami berkata pada mereka maka qulna di sana fil madinya bersambung dengan na fa'il takdiruhu nahnu Ya, maka kulna di sana i'rab mabni atas doma. Selanjutnya aununul inas atau yang bersambung ya, atau fi'il madinya bersambung dengan nun yang bermakna perempuan banyak ya. Nahu qaulihi ta'ala sebagaimana contoh firman Allah fi surat Yusuf dalam surat Yusuf wa qulna dan mereka perempuan berkata, Maha Suci Allah. Maka kulla di sana i'rabnya eh, mabni atas tanda sukun. Kita lihat fawaidun wa tanbihat, faidah dan tanbih. Yang pertama minal ulama minal ulama'i man zahaba ila anna al-madi mabniun 'ala al-fathi fi sa'iri ahwalihi. لكن الفتح إما ظاهر كضرب أو مقدر مقدر مقدر للتعذر كرمى أو للثقال كضربت أو للمناسبة كضربوا وقد سار المصنف على هذا المذهب كما هو ظاهر قوله المبني مفتوح maftuhul akhiri abadan lakin alladhi dzakarnahu fi syarhi huwal aisari ya huwal aisaru ala al mubtadiina fakhtarnahu lidzalik ya sebagian ulama yang berpendapat bahwa fil madi itu mabni atas tanda fathah pada seluruh keadaan ya akan maksudnya ya fa, uh, akan tetapi baik itu fathahnya secara zahir seperti doroba itu mabni atas tanda fathah yang nampak zahir atau mabni atas tanda fathah yang muqaddarah li ta'azur karena ada udur semisal fi'il rama dia melempar atau ya Tanda fathah muqaddarah karena listiqal karena berat seperti dorobta atau karena pencocokan lil munasibah seperti dorobu. Ya jadi Ibnu Ajurum itu berpendapat bahwa fil madi itu mabninya dengan tanda fathah selamanya. Ya baik yang nampak seperti doroba atau yang muqaddarah seperti Roma karena lita'adur tidak Roma. Ah ya atau seperti dorobat dorob dorobtas eh, kanas berat atau untuk mencocoki seperti dorobu ya seperti dorobu ya maka tetap saja itu di, di irob dengan tanda fathah ya baik yang zohir atau yang mukaddaroh. adapun penulis itu berdiri ya pada pendapat seperti Ibnu Ajurum seperti pada Zahir Matan yang berkata beliau berkata Al-Madi maftuhul akhiri abadan Fil Madi itu di fathah akhirnya selamanya Akan tetapi kami menyebutkan pada syarah ini yaitu membagi Hukumnya itu yubna alal fathi, yubna alal dhammi, yubna alal sukun Ya, jadi mabni terkadang tandanya fathah, domah atau sukun. Ya, pada syarah ini beliau bermaksud untuk memudahkan para pemula. Maka dipilihlah ya penjelasan seperti ini. Namun pada dasarnya Syekh Malik sendiri itu berpendapat bahwa fil madi seluruhnya itu mabni dengan tanda fathah baik fathah zahirah atau muqaddarah. Faidah yang kedua, ramau wa da'au wa tawasau. Ya. Ya fi'il ramau wa da'au wa tawasau itu af'alul madiyati mabniyah ala dhammi muqaddarah yanzuru jami' jami'ud durus. Halaman 167 juz 2. Maka fil ramau wa da'au wa da'au wa tawasau itu fil-fil madhi yang mabni atas tanda domah muqaddarah ya.